بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد Selanjutnya berkata Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi المدخلي حفظه الله تعالى قال الدكتور إبراهيم في صفحة الثالثة عشر الرابع إلى الرابع عشر Kata Dr. Ibrahim pada nasihatnya halaman 13 sampai halaman 14 <clears throat> Thanian Yang kedua Nasihat yang kedua dari Ibrahim Ar-Ruhaili bagi bagi Ayu'lama semestinya sepantasnya diketahui an ahlas sunnah bihaqqin bahwa sesungguhnya ahlus sunnah yang hak ahlus sunnah yang sebenarnya hum mereka adalah ahlul imtithali al-kamili lil Islam orang-orang yang mengamalkan menerapkan mengaplikasikan secara utuh secara sempurna Islam i'tiqadan dan sulukan baik i'tiqad keyakinan akidah eh, dalam hal akidah dan dalam hal suluk perangai akhlak wa min kusuri al-fahmi termasuk pemahaman yang kurang ayudon menyangka anna sunniyah awis salafiyah bahwa seorang sunni atau salafi huwa man haqqaqa i'tiqad ahli sunnah دون العناية بجانب السلوك والآداب الإسلامية وتأدية حقوق المسلمين فيما بينهم termasuk pemahaman yang kurang tidak sempurna menyangka bahwa seorang sunni atau salafi orang yang <clears throat> mentahqiq yang merealisasikan mewujudkan i'tiqad ahli sunnah dunal inayah tanpa memperhatikan <clears throat> bijanib suluk sisi suluk perangai akhlak wal adab al-islamiyah, adab-adab Islam, wa ta'diyati hukukil muslimin, menunaikan hak-hak kaum muslimin fi ma bainahum di antara mereka. <clears throat> Jadi di sini Ibrahim Ar-Haili pada nasihatnya menasihatkan bahwa sunni salafi yang sesungguhnya adalah yang mengamalkan Islam secara utuh bukan hanya akidah saja tetapi juga akhlak perangai ya adab nah jadi merealisasikan i'tiqad Ahlus Sunnah tanpa memperhatikan sisi segi akhlak perangai tingkah laku adab Islam dan tidak memperhatikan hak-hak kaum muslim di antara mereka, maka itu tidak cukup. Nah, memahami bahwa seorang sunni salafi jika sudah merealisasikan akidah meskipun tidak memperhatikan akhlak, adab dan menaikkan hak sesama kaum muslimin ya, maka itu adalah pemahaman yang kurang. Baik. Kemudian dia menyebutkan menukil ucapan Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi nihayatil aqidatil wasitiyah di bagian akhir kitabnya yaitu Al-Aqidah Al-Wasitiyah ba'da an dzakara usul ahli sunnah fil i'tiqad setelah menyebutkan prinsip-prinsip ahli sunnah dalam masalah akidah di bagian akhir kitab itu Ibnu Taimiyah menutupnya dengan penjelasan tentang akhlak. Nah, thumma hum ma'hadhil usul Kemudian mereka ahlu sunnah jamaah bersama dengan prinsip-prinsip akidah ini. Pokok pokok akidah ini ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Alamatu jibuhu asy-syari'ah. Berdasarkan apa yang diharuskan syariat ini. Wa yarona iqamatal haji wal jihadi wal jam'i wal a'yadi mal umara'i abraran kanu afujjaran. Dan mereka berpendapat, berkeyakinan wajib menegakkan haji, jihad melawan orang kafir Eh, na'am eh, wa yarawna iqamatal hajji wal jihadi wal wal jum'i wal a'yadi na'am wal jum'i wal a'yadi ma'al umara'i abraran kanu afujaran na'am <clears throat> menegakkan haji jihad salat salat Jumat dan salat salat Id bersama pemerintah bersama penguasa. Baik penguasa itu penguasa yang soleh, yang baik, maupun penguasa yang fajir, yang fasik. Ya, tetap bersama mereka, di belakang mereka. Menunaikan haji, jihad, salat Jumat, salat Id. Wa 'ala al-jama'at dan mereka menjaga solat-solat jamaah. Solat-solat jamaah di masjid bersama kaum muslimin. Wa yadinuna bin nasihati lil ummah. Dan mereka <clears throat> beragama menegakkan agama dengan memberi nasihat kepada umat ini. Menganggap bahwa nasihat untuk umat merupakan agama yang harus ditegakkan. Wa ya'taqiduna makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam dan mereka meyakini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil mu'mini kal marsus. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang kokoh yang kokoh yang <clears throat> saling menguatkan, mengokohkan, ya, menyusun satu dan yang lainnya, yashuddu ba'duhu ba'dha saling mendukung, menguatkan, mengokohkan sebagian dengan sebagian yang lain bagaikan satu bangunan sehingga tegak bangunan itu dengan kokoh. Wasyabbaka baina asabi'ihi dan Nabi alaihi salam menyilang antara satu jari jemarinya <clears throat> dengan yang lainnya. Menyilang antara jari jemarinya satu dengan yang lainnya. Silangkan seperti ini. Nah, ya menunjukkan seorang mukmin dan yang lain harus saling mengokohkan, menguatkan. Ah, wa qawli sallallahu alaihi dan meyakini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر فمثالا كوم مؤمنين dalam hal cinta kasih di antara mereka dalam hal saling mengasihi di antara mereka dan saling eh, prihatin sesama mereka permisalannya adalah seperti satu jasad yang utuh jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan ikut merasakan dengan humma ya sama-sama demam ini permisalan tubuh jika ada satu anggota tubuh yang sakit maka yang demam bukan cuma bagian yang sakit itu saja akan tetapi seluruh tubuh panas demam seluruhnya ikut merasakan wasahar dan seluruh anggota tubuh terjaga tidak bisa istirahat bukan bagian yang sakit itu saja tapi seluruh anggota tubuh ikut merasakannya tidak bisa istirahat semuanya. Tidak bisa tidur semuanya, terjaga semuanya. Nah, begitulah permisalan kaum mukminin satu dengan yang lainnya. Wa ya'muruna bis sabri 'inda al-bala'i wasyukri 'inda ar-rakha'i war-ridha bi murril qada. Dan Ahlus Sunnah Jamaah merintahkan agar sabar ketika menghadapi musibah. Bersyukur ketika mendapat nikmat, kelapangan, kelonggaran dan ridho dengan pahitnya keputusan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan. <clears throat> Wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Dan Ahlus Sunnah Jamaah mengajak menyerukan untuk memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur dan mengajak agar menghiasi diri dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal kebajikan. Wa ya'taqiduna makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam dan mereka meyakini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah ahsanhum khuluqa yang terbaik akhlaknya. Jadi bagusnya akhlak bagusnya budi pekerti itu adalah lambang atau cerminan kesempurnaan iman seseorang. Ya. <clears throat> Wa yandubuna ila antasila man qata'ak. Dan ahlu sunnah jamaah menganjurkan agar engkau menyambung hubungan kekerabatan dengan orang yang bermaksud untuk memutus atau dengan orang yang memutus hubungan kerabatan dengan meskipun dia memutusmu kamu berusaha menyambungnya wa tu'tiya man haramak dan kamu memberi orang yang menghalangi darimu Meskipun dia tidak mau memberimu, menghalangi apa yang dimilikinya darimu, tetapi kamu berikan padanya. Ya. Jangan dibalas dengan hal yang serupa. Nah, dia memutus kamu, kamu sambung dia. Dia menghalangi darimu, tidak memberi apa yang dimiliki, kamu berikan apa yang kau miliki padanya. wa ta'fuwa amman zalamak dan kamu memaafkan orang yang mendzalimimu. Memaafkan orang yang mendolimi. Ya, di sini sedikit uh, kami beri takliq sebagaimana sering diingatkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa memaafkan orang yang berbuat zalim nah itu dianjurkan ya tetapi dengan syarat maaf yang diberikan itu memperbaiki dia maaf yang diberikan itu memperbaiki dia nah <clears throat> Adapun jika membuat dia semakin jadi, semakin mentolimi, semakin merusak, ya maka ya jangan diberi maaf karena maaf itu tidak ber, berfaedah padanya tidak bermanfaat padanya dengan maaf itu dia justru semakin menjadi maka jangan nah baik <clears throat> wa ya'muruna bibirri alwalidain dan mereka merintahkan agar berbakti kepada kedua orang tua. Wa kada bi silatirrahim. Begitu pula mereka merintahkan untuk mempererat hubungan kekerabatan. <clears throat> Wa husna eh, na'am wa husnil jiwar dan merintahkan agar bertetangga dengan dengan cara yang baik. Bertetangga dengan baik tidak menyakiti tetangga, tidak mengganggu tetangga. Nah, bertetangga dengan baik. Wa 'anil fakhri wal khuyala'i wal bagi wal istitalati 'ala al khalqi bihaqqin aw bighairi haqqin. Dan Ahlus Sunnah Jamaah melarang dari al-fakhr wal khuyala sombong dalam ucapan wal khuyala sombong dengan gaya. Ya. Apakah gaya berjalan, gaya berpakaian, ya. Tidak boleh sombong. Dalam tutur kata, ucapan maupun dalam gaya ya e, cara berpakaian atau bersikap berjalan. Nah, melarang dari yang demikian. Wal bagi, melarang dari perbuatan bagi melampaui batas hak orang lain, melanggar hak orang lain. Wal istital alal khalq melarang dari perbuatan eh, naam menjatuhkan kehormatan orang lain dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bihaqqin atau bighairi hak, baik dengan alasan yang hak atau tanpa alasan yang hak. wa nabi bima'alil akhlak dan Ahlussunnah Jamaah merintahkan untuk menghiasi diri dengan akhlak budi pekerti yang luhur, yang tinggi, yang mulia. Wa yanhauna an safasifiha dan melarang dari akhlak budi pekerti yang jelek. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadha wa ghairihi dan seluruh yang mereka ucapkan dan mereka lakukan berupa ini dan yang lainnya fa innamahum fihi muttabi'una lil was sunnah makanya lah sesungguhnya mereka ahlu sunnah jamaah salafiyun dalam perkara tersebut yang mereka ucapkan yang mereka lakukan selalu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah wa tariqatuhum hiya dinul Islam dan tariqah jalan yang mereka tempuh <clears throat> adalah ajaran Islam. Alladhi ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yang dengan Islam itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha minal aqidah wasithiyah. Selesai nukilan Ibrahim ar ruhili mengutip ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di bagian akhir kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah untuk menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah Jamaah itu tidak hanya memperhatikan akidah tetapi juga memperhatikan akhlak, adab, Ya. Jangan menyangka bahwa Ahlus Sunnah, Sunni Salafi itu <clears throat> hanya memperbaiki membenahi akidah saja tanpa memperhatikan sisi akhlak adab. Nah, ini yang beliau nasihatkan. Nah, kemudian <clears throat> bantahan Syekh Rabi' hafizahullah. Aqul, aku berkata, man haqqaqa i'tiqad ahli sunnah wa saru ala manhajihim wala'an wa bara'an. Wa hasala minhu qusurun fil akhlaqi la yakhruju an da'irati ahli sunnah ila da'iratil bid'ah. Yakni maksudnya benar apa yang dinasihatkan oleh Ibrahim Ar-Ruhaili bahwa seorang sunni salafi memang benar. Ya, jangan hanya memperhatikan akidah tapi juga memperhatikan akhlak adab. Itu jelas dan jelas sekali dari keterangan Ibn Taimiyah dimasukkan dalam kitabnya Al-Aqidah al wasitiyah Bagian awal menerangkan tentang prinsip-prinsip alusional Jamaah, masalah-masalah akidah, kemudian bagian akhir menerangkan apa yang kita dengar tadi. Ya, masalah akhlak, masalah adab. Ya, juga harus diperhatikan. Nah, tetapi ya, yang perlu diketahui di sini yang diterangkan oleh Syekh Robi dan ini faidah jalilah. Ini faidah yang sangat penting dan sangat bagus. Beliau mengatakan man haqqaqa i'tiqad ahli sunnah. Barang siapa merealisasikan i'tiqad ahli sunnah wasaru ala manhajihim dan berjalan di atas manhaj ahli sunnah walaan wa baraan dalam hal berwala dan bara ya wala berloyalitas kepada apa? Kepada siapa? Ditempatkan sesuai dengan akidah sunnah dan manhaj mereka. Barok. eh berlepas diri. Iya. Jadi wala apa? Berloyalitas, mencintai. Berkawan, bekerja sama. Dalam hal apa? Dengan siapa? Berjalan di atas akidah dan manhaj al-sunnah. Bara' berlepas diri, membenci, memusuhi. Ya, menjauhi. Berjalan di atas akidah, yakni dalam hal apa dan di, kepada siapa diberlakukan barok itu? Berjalan di atas akidah dan manhaj ahlus sunnah. Barang siapa melesasikan itu, wahasolamin minhu kusurun fil akhlak, lantas kemudian terjadi kusur, terjadi kekurangan dalam hal akhlak di bidang akhlak. Ya, dalam hal akidah dan manhaj wala dan baroknya sudah tepat di atas akidah dan manhaj ahli sunnah jamaah. Kemudian terjadi kekurangan dalam hal akhlak. Dalam hal akhlak la yukhriju an dairati ahli sunnah ila dairatil bid'ah Hal itu tidak mengeluarkan dia dari lingkaran ahlus sunnah ke lingkaran bid'ah. Wa ma'arafna an ahli sunnah tabdi'a man yuqassiru fil akhlaq. Kami tidak pernah mengetahui dari ahlus sunnah wal jamaah dari ulama ahlus sunnah tabdi' fonis sebagai mubtadi orang yang melakukan pelanggaran dalam masalah akhlak, dalam masalah adab. hatta law waqa'a as-sunniyu fi al ma'asi dan bahkan sekiranya seandainya seorang sunni salafi terjerumus dalam sebagian dosa maksiat la yuh la yakhruju bidzalika hal itu tidak menjadikannya keluar anda erotis sunnah dari koridor sunnah. Dia masih sunni salafi meskipun melakukan maksiat, melakukan dosa. Nah, ada kekurangan ya, pelanggaran di bidang akhlak. Tetapi akidah, manhaj, wala dan barok tetap di atas manhaj dan akidah sunnah wal Jamaah. Nah. Selanjutnya yang kedua wa ma'ahada bersama dengan ini fa ahlus sunnah al mu'asiruna ka aslafihim maka ahlus sunnah, al-mu'asirun, ahlus sunnah yang ada di masa ini, ya, di abad ini, keaslafihim, mereka seperti ahlus sunnah yang ada di masa lalu, mengikuti ahlus sunnah kaum salaf, pendahulu mereka di masa lalu. Ya'taqiduna al-aqaidah sahihata, ahlus sunnah sekarang sama dengan kaum salaf di masa lalu meyakini akidah yang benar seperti salaf mereka yang soleh. Wa 'alal manahij asy-syar'iyyah al-'azimah dan ahlus sunnah di masa sekarang berjalan di atas manhaj syar'i yang agung mengikuti pendahulu mereka yang soleh salafus soleh Wayakumuna bihadil bihadhil a'malil 'azimah wal akhlaq al-karimah dan mereka menegakkan amal-amal soleh yang mulia yang agung dan menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang mulia budi pekerti yang luhur seperti salaf soleh mereka allati la yalhaquhum fiha firakul fitani dalal yang dalam hal itu dalam hal amal-amal soleh dalam hal akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur. Tidak ada yang bisa menandingi mereka, menandingi ahlus sunnah yang ada di masa sekarang dan di masa lalu. Dalam merealisasikannya, dalam mewujudkannya, ya, firqah manapun, golongan manapun, dari golongan-golongan <clears throat> pelaku fitnah dan penganut kesesatan yang ada. Nah, silakan lihat ya ahlus sunnah wal jamaah ulama mereka begitu pula talabatul ilm ya dan keumuman ahlus sunnah wal jamaah ya bandingkan apa yang ada pada mereka dengan apa yang ada pada kelompok-kelompok sesat nah ahlul fitan wad nah yakni eh, penjelasan global seperti ini dari Ibrahim Ar-Ruhaili bahwa jangan disangka seorang sunni salafi itu hanya orang yang memperhatikan akidah saja tetapi tidak memperhatikan akhlak ini seakan-akan seakan-akan menyindir bahwa alus sunnah sekarang cuma sibuk dengan masalah akidah tidak memperbaiki akhlak dan memperbaiki adab padahal tidak begitu kenyataannya ini yang butuh diluruskan nah ini yang butuh diluruskan oleh Syekh Rabi maka beliau mengatakan Alhamdulillah alus sunnah yang ada sekarang seperti alus sunnah yang ada di masa lalu. Seperti salaf soleh mereka dalam hal akidah, manhaj, wala dan bara berjalan seperti mereka dalam hal amal-amal soleh, dalam hal akhlak, dalam hal adab, alhamdulillah. Kalau dibandingkan dengan golongan-golongan ya, sesat, golongan-golongan fitnah, ya, jauh mereka. Nah, ahlul fitan wad tidak bisa menandingi mereka, menyamai mereka dalam bidang-bidang itu semuanya. Nah, walakin ahlul fitani wal ifk yarmunahum zulman wa bagian. Akan tetapi <clears throat> ahlul fitan wal ifk ya, orang-orang yang mendatangkan fitnah, pembawa fitnah dan pembawa tuduhan dusta yarmunahum menuduh ahlu sunnah yang ada sekarang ini dengan tuduhan zalim ya wabagi keji melanggar hak mereka ahlus sunnah bi annahum bahwasanya ahlus sunnah la akhlaq lahum tidak punya akhlak au annahum dha'ifu al akhlaq atau bahwa mereka itu dalam hal akhlak lemah ya mereka hanya memperhatikan akidah tetapi tidak punya akhlak lemah akhlak. Mereka itu keras, kaku, ya, dan semisalnya. Nah, ini tuduhan, ini fitnah, dusta. وهذا العمل الإجرامي ضد أهل السنة ليس وليد اليوم ya dan perbuatan ini yang disifati sebagai al-amal al-ijrami yakni kekejian serupa ini ya tuduhan dusta fitnah ya atau katakanlah al-amal ijrami ini maksudnya kejahatan kejahatan mereka ahlul fitan wal, wal, wal ifk ahlul dalal, kejahatan mereka menuduh dusta ya bahwa sunnah adalah orang-orang yang tidak punya akhlak, lemah akhlak. Ya. Untuk melawan ahlus sunnah laisa walidal yaum kata Syekh Rabi. Ini bukan sesuatu yang lahir ya hari ini saja. Bukan sesuatu yang baru lahir sekarang. Laisa walidal yaum bukan sesuatu yang baru lahir sekarang, yang baru muncul sekarang. Jangan disangka yang seperti ini, kejahatan seperti ini menuduh ahlus sunnah hanya ada sekarang. Bal huwa tikrarun liftira'i ahlil batil minal mu'tazilah wa ghairihim. Bahkan ini hanya pengulangan sejarah. Ini hanya pengulangan sejarah. Ya, iftira tuduhan dusta ahlul batil, ahlul bidah wal ahwa dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya sejak masa dahulu. Sejak masa silam. Ya, ini hanya pengulangan sejarah. Wa ala ra'sihim al-jahid wan nazzam, Wa ala ra'sihim dan dengan pimpinan dua tokoh ya ahlul batil yang jahat ya dalam memerangi ahlus sunnah menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta dan palsu yaitu yang bernama al-jahid dan an-nadzam. Nah, ini di masa lalu. Ya. Jadi yang sekarang ini cuma pengulangan sejarah. Wa haula'il muftaruna 'ala ahli sunnah sabiqina wal lahiqina. Dan mereka itu al-muftarun. Para eh, penuduh dusta. Dalam menuduh ahlus sunnah, as-sadiqin yang telah lalu, yang terdahulu, wallahikin dan yang ada sekarang, hum sesungguhnya mereka, ahattun nasi akhlaqan. Justru mereka adalah orang yang paling rendah. Yang paling tidak punya akhlak. Minal kadib wal ghish wal buht berupa kedustaan, penipuan, ya, tuduhan, ya, tuduhan dusta fi aqwalihim wa fa'alihim dalam ucapan mereka dan perbuatan mereka. Ya. Justru mereka orang-orang yang jatuh akhlaknya. Ya, jelek akhlaknya. Mereka penuh dengan kedustaan, ya, tuduhan, penipuan, makar demi untuk meruntuhkan dakwah ahlus sunnah jamaah. Baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tindakan. Nah, tidak segan-segan mereka mendatangkan dusta, tuduhan, penipuan, makar. Nah, demi untuk mencapai tujuan mereka ya memerangi ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini ini kebobrokan akhlak. Nah, apa nilainya orang yang suka berdusta, menipu, menuduh? Nah, dan ini ini yang ada pada mereka. Nah, wahadil akhlak ar-radi'ah dan akhlak-akhlak yang jelek ini yatahalla biha khusumu ahli sunnah al yauma ya akhlak-akhlak yang jelek yang kita dengar kedustaan dan seterusnya musuh-musuh ahli sunnah pada hari ini penuh dengan akhlak seperti itu nah mereka menghiasi diri dengan akhlak seperti itu kedustaan ya dan seterusnya walikulli qaumin warithun dan setiap kaum itu ada pewaris ada ahli warisnya. Setiap kaum ada ahli warisnya. Nah, Al-Jahid, an nazam tokoh-tokoh Mu'tazilah, Jahmiyah di masa lalu. Ya. Yang <clears throat> menuduh. Nah, menyerang Ahlus Sunnah. Nah, menuduh dusta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menuduh dusta Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahab, Tamim Najdi, ya dan yang lainnya. Nah, dengan tuduhan-tuduhan dusta, dengan tipu muslihat. Nah, sama pada hari ini ada orang-orang yang melanjutkan itu. Nah, untuk menuduh dusta ya tuduhan kepada Syekh Rabi' Syekh Ubaid ya dan yang lainnya. Nah, ya tidak sedikit cerita-cerita dusta yang dinisbahkan kepada Syekh Rabi'. Nah, kepada Syekh Rabi' bahkan bisa berwujud dalam berwujud dalam bentuk rekaman suara yang ya dipalsukan. Nah. Sehingga orang yang mendengarnya, oh ternyata begitu orangnya. Padahal bukan. Palsu. Nah. Ya sebagian orang tertipu, tidak mengerti. Ya. Pernah ada seorang mengatakan, saya dengar sendiri suara Syekh Soleh Fauzan mencela Syekh Robi. Coba, Syekh Soleh Fauzan mencela Syekh Robi. Eh palsu. Nah, dusta. Banyak orang yang termakan dengan ini. Nah, saya Saleh Fauzan ya kenal baik dengan Syekh Rabi. Antara keduanya sama-sama saling memuji dan saling mengakui. Nah, keilmuan ya, kelurusan manhaj. Tetapi ah, tukang-tukang fitnah begitu caranya, tidak segan-segan datangkan dusta penipuan. Nah, nah, ini harus harus kalian ketahui nih Nah, harus diketahui. Jadi hati-hati. Sebagian orang ada yang menyampaikan seperti itu. Nah, menyampaikan seperti itu. Nah, saya dengar sendiri. Nah, tertipu dia. Saya Solih Fauzan menjelas Syekh Robi. Nah, saya dengar sendiri kasetnya, rekamannya kata. Nah, itu banyak yang seperti itu, tidak sedikit. Terutama tentang Syekh Rabi, ya. <clears throat> nah, wala siyama alladziina yalbasuna libas salafiyah Nah, terutama orang-orang yang mengenakan pakaian salaf. Ya, berpakaian salafi. Ah, mengaku bahwa dia sunni salafi berpakaian salafi, mengatakan mendakwakan dakwah salafiyah. Nah, sehingga dianggap dia adalah sunni salafi. Nah, dianggap dai. Nah, sunni salafi berpakaian salafiyah. Tetapi menikam dari dalam dengan kedustaan-kedustaan, dengan makar-makar, dengan tuduhan-tuduhan untuk merusak dakwah salafiyah. Nah, mimman asharna ilaihim fi saddi hadzal bahthi dari kalangan orang-orang yang telah kami isyaratkan kepada mereka fi sadri hadzal bahth di pembukaan pembahasan ini yang telah kita lewati. Siapa mereka itu? Tokoh-tokohnya sekarang berpakaian salafiyah. Hah? Adnan Arur, Abu Hasan, Al-Misri, Al-Ma'ribi, Ali Hasan Al-Halabi. Nah, dan yang berjalan bersama mereka. Harus waspada. Nah, maka di sini kesalahan dan kekurangan nasihat Ibrahim Ar-Ruhaili ya adalah ketika dia mengatakan bahwa jadi secara global bahwa seorang sunni salafi itu jangan hanya memperhatikan akidah tetapi juga perhatikan suluk, perhatikan akhlak, perhatikan adab. Ya, seakan-akan ya ahlus sunnah jamaah yang ada sekarang yang mengkritisi, yang mentahdir, yang mentabdi' Adnan Ar'ur, Abdul Hasan, Ali Hasan mereka itu ya kurang dalam hal akh, akhlak, kurang dalam hal adab. Nah, pada saat yang sama justru mereka-mereka ini tokoh-tokoh yang berpakaian salafiyah ini tadi Adan Arur, Ul Hasan, Adi Hasan mereka adalah <clears throat> orang-orang yang berperangai dengan perangai yang jelek. Nah, dengan uh, warna-warni, dengan dusta, dengan tipu muslihat, dengan makar. Nah. Jadi tidak begini kalau orang memberi nasihat. Nah, membuat rancu permasalahan membuat rancu permasalahan. Nah, kemudian ditampakkan lihat itu Syekh Rabi, ya, Syekh Ubay dan yang lainnya. Ya, lihat kasarnya mereka, lihat kerasnya mereka, tersedutnya mereka, kakunya mereka. Nah, menyalah-nyalahkan orang, mengkritik orang dan seterusnya. Nah, kalau tidak tahu hakikat yang sebenarnya bisa termakan. Nah, bisa ter termakan. Justru sebaliknya mereka lah yang jahat, mendatangkan tuduhan-tuduhan dusta. Ya. E, naam <clears throat> e, makar-makar terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, nah di sini e, ada yang menanyakan e, tolong dijelaskan kaitan antara Al-Qasimi dengan Ibrahim Ar-Ruhaili karena ada sebagian ikhwan yang belum paham. Nah, di bagian awal diterangkan panjang lebar ya, khulasahnya bahwa Al-Qasimi ya adalah tokoh mubtadi' muridnya siapa? Muhammad Abduh Al-Misri yang merupakan salah satu anggota Masuniyah organisasi Freemasonry ya organisasi tertua Yahudi yang punya misi untuk mengkafirkan ya alam semesta ini Nah, Al-Qasimi pada tulisan-tulisannya dia membolak-balikkan ya <clears throat> fakta. Nah, sejarah. Nah, <clears throat> dan dia membela tokoh-tokoh mubtadi. Tokoh-tokoh mubtadi dibela, disanjung dan sebaliknya ya imam-imam ahlus sunnah disalah-salahkan, ya, dituduh, ya, tidak hikmah dan seterusnya. Difahami ini? Nah, di antara yang dibela tokoh-tokoh itu oleh Al-Qasimi, subhanallah, tokoh-tokoh kafir, tingkatan tingkatannya itu kufar, mubtadi yang sudah murtad, Ibnu Arabi, ya dengan e, bid'ah kufurnya ittihadiyah hululiyah. Nah, tokoh mulhid ya <clears throat> Nasir Abtu Tusi Rafidi. Nah. Ya, yang akhirnya menjadi tukang sihir yang berjalan ya di atas jalannya uh, Naam Imam Mulhidin ya imam, pimpinan orang-orang mulhid, orang-orang ingkar agama, kufar yaitu siapa? Hah? Ibnu Si, Ibnu Sina. Tidak kita dengar semua ini. Nah, artinya apa? Itu semua propaganda untuk menyimpangkan atau menyesatkan kaum muslimin ya agar ikut dengan Ibnu Arabi, ikut dengan Nasir Abtus, Nasir Abtusi, ikut dengan tokoh-tokoh yang lainnya yang telah lewat. Nah, ya akhirnya apa? Itu kan berarti mengajak kemana? Kepada kemurtadan, kepada kekufuran. Nah, nah, Adnan Arur, Abu Hasan, Ali Hasan berjalan di atas jalan mereka sudah kita lewati. Sampai pada tingkatan mereka apa? Mendukung ha? gerakan seruan ha? persatuan persaudaraan multi agama agar seluruh umat beragama dengan beragam beragam agama itu agar bersaudara jadi tidak ada walak barok semuanya saudara agama mereka semuanya baik semuanya benar sehingga bebas memeluk agama terserah nah Iya. Meninggalkan Islam jadi Yahudi, jadi Nasrani dan agama yang lainnya bebas terserah, tidak mengapa itu. Tidak masalah. Itu kan apa? Pemurdadan kaum muslimin. Berarti pengkafiran alam semesta. Kan begitu. Jalur dakwanya ke sana. Nah, ke Al-Qasimi, ke gurunya Muhammad Abdu Ibrahim Ar-Ruhaili ya membawakan nasihat ini ya dengan berbagai kekurangan dan kesalahan dalam nasihatnya membuat rancu permasalahan. Nah, seperti yang telah kita dengar, sedang kita ikuti dan akan kita ikuti terus sampai akhir. Nah, selain nasihat ini, Ibrahim Ruhaili punya punya kaul yang itu terekam dengan suara dan telah didengar oleh ulama. Ya, antara telah dibantah oleh ulama yang Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan yakni Ibrahim Ruhaili membela Abu Hasan Al-Misri. Nah, Ibrahim Ruhaili membela Abu Hasan Al-Misri. Membelanya. Dan tetap menganjurkan belajar ke Abu Hasan Al-Misri. Boleh mengambil ilmunya. Sampai pada batas tahap demi membela Abu Hasan Al-Misri dan demi untuk mendukung pendapatnya boleh mengambil ilmu dari dia, Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Jaham ibnu Sofwan itu bukan mubtadi, Jaham ibnu Sofwan sudah kita kenali ya, salah satu ya tokoh sesat yang murtad, <clears throat> tokoh Jahmi yang dibela oleh Al-Qasimi. Al, -Qah, Al Ibrahim Ar-Ruhaili mengatakan, seandainya ada orang yang mengatakan bahwa al jaham ibnu Sofwan itu bukan mubtadi, boleh belajar pada orang itu kata Ibrahim Ar Ar-Ruhaili. Nah, dia ingin mengatakan boleh belajar ke Abdul Hasan Al Misri. Ya, seandainya ada orang yang tidak memfonis mubtadi kepada Ibrahim eh, kepada Jam bin Sofwan. seandainya ada orang yang berpendapat bahwa Jam bin Sofwan itu bukan mubtadi, boleh belajar kepada orang itu. Nah, ini kata Ibrahim Ar-Ruhaili dan itu rekaman. Nah, jadi mulai paham sekarang arah nasihat ini ya dan kemana arahnya Ibrahim Ar Ar-Ruhaili arahnya adalah membela mereka sejalan dengan mereka. Itulah sebabnya harus keluar ya bayan ini dari Syekh Rabi'. Difahami? Nah, barakallahu fiikum. Tafadhalu jazakumullahu khairan.